ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. membantahnya. Kau, kau masih juga tidak percaya aku, aku Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin.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 ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Kejar Kebang Naga Puspa. Putri ke-365 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Petrus Urspon sebagai Ranggu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. bersinar-sinar di atas langit. Cahayanya menerangi puncak bukit pendam. Kalau bisa berpaling, rasa bulan itu akan memalingkan wajahnya karena merasa malu melihat pemandangan di atas bukit pendam yang tidak senonoh. Empu Bajil segera menyergap Dewi Sambi dengan perkasa. Sekalipun seorang pendekar, Dewi Sambi adalah juga seorang wanita biasa. Karena itu dia mencuritkan dan meronta-ronta begitu tangan-tangan Empu Bajil menerkam tubuhnya. Tapi Empu Bajil semakin bertambah semangat. Demikian melihat Dewi Sambi meronta-ronta. Tangannya terus mendekap, merangkul dan mendekap. Lepas menguas ngosan dan mendadak Dewi Sambi diam. Diam tidak meronta-ronta lagi. Kemudian perempuan itu menatap Empu Bajil dengan pandangan mata penuh dengan cahaya api nafsu. Aneh sekali. Mengapa kau tiba-tiba diam, Sambi? Apakah perlakuanku cukup kasar? Hmm? sudah cukup kasar, Kakang Baja. Bahkan sekasar binatang buas. Kau jauh lebih buas dibandingkan macan jantan yang sedang diamuk api asmara. <laughs> Terima kasih. Rasanya pujianmu tidak berlebihan, Sambi. Terima kasih. Bukankah kau tidak akan berhenti sampai di sini? Oh, tidak. Tidak, Sambi. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan membawamu pergi jauh ke sana, ke awang-awang ke sorga-sorga kenikmatan. Hmm? <laughs> ke puncak-puncak bukit asmara. Ke sana menyeberangi lautan-lautan birahi. Kau mau bukan? Kau mau bukan, Sami? Hmm? Kalau sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menolak? <laughs> Kau memang wanita jalang. Kau pun seperti binatang puas, Kau betina jalang. <laughs> Kau kuda binal dan wanita seperti kau ini bisa membakar habis hidup seorang laki-laki. <laughs> Kau mau kebakar? Kau mau kehanguskan? Mari, peluklah aku. Dan kau akan terbakar. Rambutmu akan terbakar. Lengan-lenganmu yang perkasa akan terbakar. Otot-ototmu akan kuputuskan satu persatu. Ayo kakang Bagus, rekamlah aku. Rekamlah aku. Mampus kau, Sambi. Akan kuhajar kau sampai babak belur Bajik sudah hangus, tubuhmu sudah lemat, daging-dagingmu sudah memar, dan tulang-tulangmu remuk. Kasihan sekali kau kakang baca. Kurang ajar, kau memang wanita jalan. Kau lebih berbahaya dibandingkan iblis. <laughs> Sudahlah, cepat rapikan pakaianmu. Bagaimana kakang baca? Ah, Bukankah Dewi Sambi lebih hebat dibanding dengan pedang yang berhasil kau dari tangan Arya Kamandanu? <laughs> Mengapa kau tanyakan soal itu? Benda ah. itu telah membuatku cemburu, Kakang Bati. Selama kau dapat merebut pedang itu, jarang sekali kau memperhatikan diriku seperti malam ini. <laughs> Kau tidak usah cemburu, Sambi. Kau tidak dapat disamakan dengan pedang ini. Pedang ini adalah untuk menambah sifat kelaki-lakianku, kejantananku, keperkasaanku dan kau adalah wadah atau tempat untuk menumpahkan keperkasaanku, kejantananku. <laughs> Jadi sebenarnya kau dan pedang ini tidak bermusuhan. Karena itu kau tidak perlu merasa cemburu. Hmm? Kehadiran pedang ini tidak akan dapat merampas perhatianku kepadamu. Perhatian seorang laki-laki kepada lawan jenisnya. Hmm, kata-katamu telah membuatku lega. <laughs> Sekarang, aku tidak cemburu lagi, kakak. Aku tidak perlu merasa takut bersaing dengan pedang itu. Ya, demikianlah wanita. Sepandai-pandainya seorang wanita, sekejam-kejamnya seorang wanita, akhirnya dia akan berlaku bodoh juga. <laughs> Bagaimana kau bisa cemburu pada benda ini? Hmm? Baca, <laughs> ada yang ingin ku katakan padamu. Oh, apa itu? Cepat katakan. Hal ini menyangkut masalah kelompok kita. Hah? Kelompok kita? Iya. Apa maksudmu, Sambi? Entahlah. Tapi sepertinya aku tidak bisa percaya pada gagarangan dan tambak bayar. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Bajil? Hmm. Ada apa dengan gagarangan dan tambak bayar? Aku mencurigai mereka. Aku merasa kurang serap bekerja sama dengan dua orang itu. Ah, apakah mereka berani menentang perintah-perintahku? Hmm? Apakah mereka berani meremehkan kepemimpinanku di belakang punggungku? Hmm? Tidak, Kakang. Tentu saja mereka tidak berani membangkang di depanmu entahlah apa yang mereka pikirkan? Mungkin ini hanya perasaanku saja. Ah, sudahlah, Sambi. Menurut pendapatmu, kita tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan Gagarangan dan Tambak Baya. Sepertinya mereka cukup setia padaku. Tapi kalau memang mereka bermaksud membanggang maka aku akan bertindak tegas. Gagarangan, sembarangan. Ya, Kakang. Ada apa Kakang tambak bayar? Aku bosan dengan semua ini. Aku bosan dan muak dengan apa yang telah kita kerjakan selama mengikuti Bajul dan Dewi Sampi. Uh, apa maksudmu, Kakang Tambak Baya? Dengar kagarangan. Kita berdua ini dulu adalah perampok-perampok ulung. Kau dan juga aku sudah terkenal menjadi perampok. Begal ataupun kecuk. Kita telah mengisi hidup kita dengan lembaran-lembaran hitam sebagai kelompok-kelompok penjahat. Dan setelah kita bertemu dengan Kakang Ranggalawe, maka kita memutuskan untuk menutup buku lembaran-lembaran hitam. Ya, benar Kakang Tambak Maya. Gusti Ranggalawe telah menyadarkan hidup kita. Beliau telah mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kita banyak berhutang budi kepada Gusti Ranggalawi. Dah. Sekarang apakah begini caranya membalas budi baik beliau? Gusti Ranggalawi telah beberapa kali memberikan pesan-pesan kepada kita agar kita jangan kembali ke masa-masa lalu kita yang hitam. Dan sekarang ini apa yang telah kita lakukan, kagarangan, apa yang telah kita lakukan. Ah, Lalu sebaiknya bagaimana, Kakang Tambak Baya? Kita sudah terjebak ke Kita terjeblos ke dalam lumpur rawa-rawa yang jauh lebih kotor dari kehidupan masa lalu kita. Kita tidak patut mengikuti jejak dan kepemimpinan Puk Bajil dan Dewi Sambi. Aku merasa malu sekali, Kakang Aku merasa malu dan kotor. Ternyata Bu Bajil dan Dewi Sambi bukanlah pemimpin yang kita harapkan. Dia tidak lebih dari seorang pendekar berhati iblis. Dia kejam, dia jahat seperti setan. Mengapa kita harus terus-menerus mengikuti orang-orang seperti itu? Apa yang akan kita peroleh dengan bekerja seperti ini siang malam? Rampuk sana, rampuk sini membunuh puluhan orang untuk suatu tujuan yang tidak pernah kita ketahui. Apa yang kita inginkan dari semua ini Kagarangan? apa yang kita harapkan? Ya, kalau mau terus terang, kita memang tidak bisa mengharapkan apa-apa Kakang Tambak Baya. Selama ini kita hanya sekedar menjalankan perintah Bubacil dan Dewi Sambi. Kita disuruh memimpin perampokan di beberapa tempat kita disuruh membunuh dan merampas harta orang tanpa tahu untuk apa. Kita telah kehilangan pedoman Kakang Tambakbaya. Hmm? Kita telah kehilangan pelita hidup. Kita telah kehilangan arah hidup. Kita membutuhkan seorang pendekar sejati seperti Gusti Ranggalawi. Bukan seperti Mubajil dan Dewi Sambi. Karena itu, sekarang ini aku mempunyai pikiran lain Kakaranda. Uh, oh, bagaimana kakak? Apa rencanamu? Yang jelas, kita harus menghentikan semua ini. Tapi aku tidak akan memaksamu ikut serta kagarangan. Kau bebas memilih. Ah, jangan begitu, Kakang Tambak Bayang. Kita sudah menjadi seperti saudara kandung. Baik senang ataupun susah, sudah kita alami bersama-sama. Kita harus tetap menempuh jalan yang sama. Kalau begitu, baiklah kekarangan. Besok pagi, kita akan menemui Ibu Bajil dan Dewi Sambi. Aku akan berkata terus terang kepada mereka. Aku tidak bisa lama-lama bersekutu dengan mereka. Aku akan keluar dari kelompok mereka. Lebih baik aku kembali ke Gunung Lelembut daripada mengikuti Ibu Bajil yang tidak ketahuan jolitongannya. segera lewat kakang bayar. Sebentar lagi, mereka akan lewat jalanan ini. Semuanya berjumlah kurang lebih 40 orang. Siapa yang akan lewat? Tangkap orang-orang itu. Semalam mereka bermalam di desa Panitikan. Dan sekarang mereka sedang berkuda menuju kemari. Sepertinya mereka juga membawa barang-barang yang berharga. Biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mempunyai urusan dengan orang-orang itu. Ah, kakak apa maksudmu? Biarkan saja mereka lewat kataku, tapi kakang. Kita diperintahkan untuk merampok orang-orang itu. Kita diperintahkan untuk membegal dan merampas harta benda orang-orang itu. Ini perintah dari Tuan Bajil dan Dewi Sabi. Apakah kakang tambah bahaya bermaksud membangkang perintahnya? Itu bukan urusanmu, Rangko. Kau tidak perlu tahu. Ikuti saja apa yang dikatakan kakang tambah bahaya, Rangko. Dialah pemimpin kita malam ini. Tapi Kakang Gagarangan, kita juga harus melaksanakan perintah dari Tuanku Kupacil. Sebab kalau tidak, kalau tidak kau mau apa? Tidak. Tidak Kakang Tamabaya. Maksudku, maksudku kau tidak perlu banyak mulut rangku. Atau mulutmu akan kubungkam selama-lamanya, ha? dengar. Mereka lewat. Mereka lewat, Kakang Bayar. sudah lewat. Rombongan itu sudah lewat. Mengapa mereka kita biarkan saja? Mereka membawa barang-barang yang berharga, Kakang. Kita bisa merampok mereka. Tutup mulutmu, Ranggo. Sudah kukatakan biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tapi kita ini ditugaskan untuk merampok mereka, Kakang Tambahbaya. Mengapa kita membiarkan mereka lewat begitu saja? Aku bosan menjadi perampok. Sudahlah, ayo kita kembali ke puncak Bukit Pendem. Malam ini tidak ada perampokan. ajar. Rangko? Ya, Tuanku Bajil. Apa benar laporan yang baru saja kau sampaikan padaku ini? Hmm? Ampun, Tuan. Saya tidak berani berdusta di depan Tuanku Bajil dan Dewi Sambi. Memang benar apa yang baru saja saya sampaikan. Kakang Tambak Baya dan Kakarangan rupanya bermaksud membangkang perintah Tuanku Bajil. Hmm, jadi semalam kalian tidak melakukan perampokan? Tidak, Tuanku Dewi. Kakang tambah bahaya dan kakak rawan. Membiarkan saja rombongan orang-orang berkuda itu lewat. Padahal saya sudah memperingatkan. Tapi nampaknya memang mereka berdua bermaksud membangkang. Rangku? Ya, Tuanku. Panggil dua orang itu kemari. Cepat! Ya, Tuanku Bajil. baik Kakang Kalian berdua tahu hmm? apa sebabnya kalian kupanggil? Hmm? Kami berdua sebenarnya sudah merencanakan untuk menemuimu Kakang Baja. Jadi tanpa kau panggil pun kami akan datang kemari. Hmm. Sangkuh baru saja melaporkan kepadaku bahwa kalian berdua bermaksud membangkang. Apa benar demikian? Oh, apa yang dilaporkan Ranggu Barangkali belum lengkap Kakang Bajil. Nah, sekarang kalian berdua yang harus melengkapinya. Cepat katakan. Kami sudah tidak sabar lagi. Begini Kakang Bajil. Selama ini kami berdua telah dengan setia mengikutimu. Kami selalu menjalankan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Kami dulu memang adalah bekas perampok. Karena itu pekerjaan merampok bukanlah hal yang aneh bagi kami. Hmm. Lalu mengapa semalam kalian tidak mengadakan perampokan? Mengapa kalian biarkan saja orang-orang itu lewat? Hmm? Apakah kalian sudah bosan menjadi perampok? Benar, Kakang Bajil. Kami sudah bosan dengan pekerjaan ini. Kami berdua tidak ingin menjadi perampok. ah, Apakah kau menyadari apa yang baru saja kau katakan, Kakang Tambak Baya? Kami menyadari sepenuhnya, Dewi Sambi. Kami memang bermaksud ingin menghentikan pekerjaan ini. Dulu kami adalah perampok. Tapi kami sudah berjanji kepada Gusti Ranggalawi bahwa kami akan menghentikan pekerjaan yang hina itu. Kami ingin hidup secara baik-baik. Kami tidak akan lagi melumuri sisa-sisa hidup kami dengan noda-noda darah. <laughs> Jadi kalian berdua bermaksud melepaskan diri dari kelompok kami. Begitu? Benar, benar Kakang Bajil. Mulai hari ini kami bermaksud meninggalkan Bukit Pendam. Kami terpaksa tidak bisa lagi mengikutimu, kakak. Hmm, lalu apakah kalian berdua sudah mempunyai rencana sesuatu? Coba, aku ingin tahu apa rencanamu. Kami tidak mempunyai rencana apa-apa, Kakang Bajil. Kakang Bajil tidak perlu mencurigai kami. Kami tidak akan membuka rahasia kelompok ini. Setelah pergi meninggalkan Bukit Pendem, kami bermaksud kembali ke Gunung Lelembut. Dan kami bermaksud menghabiskan sisa-sisa usia kami di tempat itu, Kak Bajil. <laughs> Sungguh sangat disayangkan. Sebenarnya aku masih membutuhkan tenaga kalian. Tapi kalau memang kalian memaksa untuk keluar dari kelompok kami, terserah. Silakan saja. Agaknya aku tidak bisa menghalang-halangi niat kalian. Oh, terima kasih Kakang Badi. Terima kasih. membiarkannya begitu saja. Hmm? Tidak. Tidak. Sami. Aku tahu apa yang kau inginkan, Kakang Baja. Kau tidak usah risau. Biar aku yang membereskan mereka. kecil kelihatan sangat geram. Dia sama sekali tidak menduga bahwa tambak bayat dan gagarangan akan membelot, membangkang pada perintahnya. Dan dia sama sekali tidak puas melihat sikap dua orang anak buahnya itu. Karena itu dia bermaksud membereskannya. Dan Dewi sampai ditunjuk untuk membereskan tambak bayat dan gagarangan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh gagarangan dan tambak daya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.